sunnah itu uh, jadi banyak uh, apa eh, bahasan-bahasan para ulama dakwah tauhid yang berkaitan dengan masalah hal ini dan itu semuanya bermuara dari Alkitab, Sunnah uh, dan ijma para ulama tentang pelaku syirik akbar karena kejahilan mereka tidak menguzurnya dengan landasan Alkitab, Sunnah dan ijma dan insya Allah setiap subhat apapun yang muncul zaman sekarang yang sering didengar baik dari kalangan orang salafi mazum atau yang terpengaruh dengan mereka insya Allah jawabannya ada dalam risalah-risalah imatud dakwah tentang masalah apa masalah uzur karena kejahilan dalam syirik akbar atau karena masalah takfir maya dan juga ada satu hal yang eh, yang banyak orang keliru dalam memahami ucapan para ulama dakwah tauhid dalam uh, Allah mengatakan uh, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ta'lamu alla ya'lamu hududah uh, di sini Allah Subhanahu menyebutkan bahwa ada hudud batasan-batasan dinullah ini. Nah, din ini e, ada batasannya ter, kaitan dengan nama juga, nama kafir, nama muslim, nama musyrik. Di sini kaitan dengan nama musik yang banyak keliru dalam memahami ucapan para ulama. Dalam istilah para ulama, terutama ulama-ulama dahulu yang lebih lebih spesifik gitu kan membedakan nama musyrik dengan nama kafir dengan nama muslim. Orang yang melakukan kemusyrikan walaupun tidak sebelum diutus sebelum adanya dakwah, sebelum adanya Quran, apa sebelum adanya hujah itu disebut orang musyrik. Orang sebelum diutus Rasul melakukan kemusyrikan disebut musyrik. Atau ketika zaman fatrah ketika tidak ada dakwah tauhid disebut musyrik. Bukan kafir, tapi musyrik saja. Dia bukan muslim, bukan kafir, tapi musyrik. musyrik. Apa dalilnya tadi? Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Disebut orang musyrik sebelum mendengar kalam Allah. Tapi ketika datang Rasul falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullah alal kafir. Setelah datang hujah buat kafir. Makanya di sini e, para ulama dakwah tauhid Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Al-Fatawa fasmul musyrik sabata qabla risalah annahu yusyriku bi rabbih. Nama musyrik itu sudah sabit sebelum adanya risalah. Sebagaimana orang berdusta sebelum adanya rasul disebut pendusta. Orang membunuh sebelum datang Rasul disebut pembunuh. Cuma kaitan masalah e, sanksi itu lain kan. Nama musyrik kaitan dengan nama perbuatan. Makanya para ulama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan karena beliau memponis zaman beliau zaman fatrah dimana saat itu sampai pada tahap orang haram berdalil dengan Al-Qur'an. Sampai pada tahap orang mengatakan berdaya dengan Quran tidak boleh. Yang boleh berdaya dengan Quran Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik karena mereka lebih paham akan Quran daripada kita. Sampai pada tahap seperti itu masyarakat jadi tidak berani berdaya dengan Quran sampai disebut zaman fatrah itu Al-Quran sehingga tidak bermanfaat bagi mereka saat itu. Nah, beliau dan aimatul dakwah yang lainnya mempunyai zaman mereka sebagai zaman fatrah kepakuman daripada dakwah ketidakadaan e, sinar risalah. Mereka menganggap orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan, mereka hanya mencapnya sebagai orang musyrik saja. Bukan kafir, bukan muslim, bukan kafir, tapi musyrik. dia mengatakan Eh, dalam ad-durar asaniyah fajin ula il musyrikin wa amsalihim mimman ya'budul awliya wa salihin nahkumu bi annahum musyrikun wa naraku kufrahum idha qamat alaihimul hujjah ar-risaliyah. Jadi sebelum tegak hujjah sebelum adanya dakwah disebut musyrik. Kalau sudah ada dakwah tidak mesti disampaikan adanya dakwah disebut kafir meskipun belum sampai kepada dia. Ya, walaupun karena hujah itu kan tidak mesti datang kepada setiap orang. Adanya dakwah itu adalah hujah gitu kan. Terus e, eh, ayat dakwah yang lain ketika ditanya tentang orang-orang yang meninggal zaman fatrah yang mengaku muslim tapi bergelimang kemusyrikan pada tidak ada dakwah, tidak ada sinar dakwah di tengah mereka. Mereka mengatakan, "Idza kana ya'malu bisyirki wal kufri li jahrihi aw adami man yunabbihuhu la nahkumu bi kufrihi hatta tuqama alaihi hujjah walakin la nahkumu bi annahu muslim jadi jika orang melakukan kemusyrikan karena kejahilan karena fatwa konteks fatwa atau karena tidak ada yang mengingatkannya karena tidak adanya dakwah maka kami tidak menghukumi dia kafir sampai ditegakkan hujjah namun kami tidak menghukumi dia muslim, muslim. tapi musyrik nah kaidah ini e, penting karena apa banyak orang e, menukil ucapan Syekh Muhammad ketika mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang yang jahil yang menyembah kubah awaz gitu kan. Sering itu banyak dalam buku-buku terjemahan. Jadi di sini seolah-olah Syekh Muhammad menguzur pelaku syirik akbar karena kebodohan. Beliau mengatakan bagaimana kami mengkafirkan pelaku syirik orang yang menyembah kubah awaz Padahal beliau tidak mengkafirkan karena zaman fatrah. Zaman fatrah tapi tidak menghukumi dia muslim tapi menghukumi dia musyrik itu zaman dulu ketika zaman fatwa kalau zaman sekarang kalau mengatakan sekarang itu bukan zaman fatwa dunia sudah terbuka Quran di mana-mana orang e, mendengar Islam bahkan orang kafir asli pun lebih tahu akan Islam daripada orang yang aku Islam apalagi kalau orang-orang kafir tersebut adalah Taifah mumtaniah orang yang melindungi diri dengan kekuatannya togut dan ansalnya. kaitan dengan mereka jangankan e, apa namanya e, bagi mereka tidak ada yang sifatnya penegakan hujah yang ada adalah tadi kayak Khalid bin Walid ngirim pasukan pasukan Taifah Mumtaniyah jadi bedakan antara Makdur Aleh dengan Taifah Mumtaniyah jadi orang sekarang di Darul Islam di Darul Islam dia e, mengingkari wajibnya apa e, salat umpamanya atau melakukan kemusikan ya gitu. <coughs> dipanggil kan itu namanya makdur alim ini ditabayun kan hmm. tabayun tapi ketika Pak Taifah Mumtaniah yang memiliki kekuatan Rasul tidak tabayun ketika diisukan Banu Mustalik menolak bayar zakat kan langsung dia siapkan pasukan untuk memerangi kan gitu. Jadi sini ada perbedaan antara makdur alim juga dengan Taifah Mumtaniah. sebagaimana dalam dunia hewan kan, kalau kambing kalau di kandang kan disembelihnya harus cara yang lebih teliti, dipotong lehernya. Tapi kalau kambing liar ditembak cukup kan itu. Nah, itu kan ini maksud alaih itu mumtani kan Ya. Apalagi sekarang togut mumtaninya berlapis-lapis. Kalau orang mumtani dengan darul kufur melindungi diri dengan negara kafir atau dengan undang-undang kafir seperti orang sekarang melakukan kemusikan orang umum melakukan kemusikan dia mumtani juga mumtani dengan apa undang-undang kafir karena kalau kita memanggil dia mengadu didik dia kita yang kena makanya tidak ada kewajiban untuk tabayun kalau zohir dia kita melihat dia melakukan kemusyrikan tanpa dipaksa langsung kita hukumi beda kalau di darul islam orang seperti itu dipanggil dulu untuk tabayun masalah nanti e, apa namanya e, eksekusi gitu kan tapi kalau pak taifah mumtaniah ya, eh, e, apa kalau e, kalau tadi orang sekedar dengan melindungi diri dengan kekuat dengan undang-undang kekuatan kita. Nah kalau togut berlapis pertama dengan kekuatan yang dia miliki, kedua dengan undang-undang yang dia buat bukan kita bukan kita mengadili dia, kita yang diadili mereka kan gitu. hmm. gitu. Iya ya. Alah. Iya ya. itu itu anunya di mana ya, penerapan hak dalil itu kemana ya, itu kisah Zatu Anwar Zatu Anwar itu ya kisah Zatu Anwar ini uh, eh, ini uh, eh, penjelasan ada dua sisi hmm. uh, Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim kemudian Imam Ash-Shatibi dalam Al-I'tisam, kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Mufidul Mustafid fi Kufri Tariq Tauhid, juga Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam uh, apa dalam uh, dalam uh, eh, Fatul Majid jika Syekh Muhammad dalam kitab tauhidnya menjelaskan bahwa kisah satu Anwar tentang syirik asluar. Hmm. Karena yang diminta oleh para sahabat bukan pohon yang mereka minta. Mereka minta kepada Rasul untuk menjadikan pohon minta kepada Allah untuk menjadikan pohon ini punya barokah. Mereka tabaruk dengan pohon tersebut, tabaruk dengan menggantungkan senjata tabaruk kan e, kalau dengan sesuatu yang dibolehkan boleh kan ya. hmm. tabaruk dengan badan rasul kan boleh hmm. sahabat kalau e, rasul bersyukur berebutan rambut yeah. e, yang dipotongnya kalau rasul wudhu air yang berjatuhannya perebutkan kalau rasul meludah ludahnya di perebutkan tabaruk dengan rasul itu kan boleh tabaruk dengan zam-zam ya dengan cara e, minumnya minum. untuk minum makanan atau untuk obat tabaruk dengan e, Masjid Nabawi dengan sholat di dalamnya dan mukim di di Madinah. Jadi tabaruk nah ketika sahabat melihat orang-orang musyrik punya pohon mereka e, terus orang musyrik ini kan kalau bagi mereka pohon itu berhala ya. Tapi mereka tabaruk dengan pohon ini dengan berhala mereka. Nah yang diinginkan sahabat itu bukan pohon jadi berhala tapi meminta kepada Rasul agar minta kepada Allah agar menjadikan sesuatu itu punya barokah. Bukan, bukan punya barokah. Ya punya barokah sehingga mereka tak bisa tabaruk. Kan Allah menjadikan badan Rasul punya barokah. Tabaruk dengan jasa Rasul. Sahabat kalau e, baju Rasul kan mereka mencucinya untuk tabaruk gitu Ya. Nah, yang diinginkan mereka pohon yang Allah jadikan punya barokah sehingga mereka tabaruk dengan cara menggantungkan senjata. Namun kan Rasul tidak mengizinkan. Terus Rasul meng, kenapa Rasul mengumpamakan ucapan mereka ini dengan ucapan Bani Israel? Rasul mengatakan Allahu Akbar inna hasanan. Kemudian Rasul mengatakan ataquluna kama taqul Bani Israel ij'alana ilahan kama lahum aliha. Hmm, iya. Nah, ini kan tentang kufur akbar kan? Rasul yeah. Iya. perumpamakan ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel yang kufur akbar. Nah, di sini uh, sisi kedua bahwa kebiasaan Rasulullah, para sahabat dan ulama salaf menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kufur akbar atau syirik akbar digunakan juga untuk syirik asgor dan kufur asgor dari sisi tahzir supaya tidak melakukan perbuatan. Contohnya tadi Rasul menggunakan ayat ij'alana ilahan kamalahum aliyah uh, eh, untuk apa mentahdir mereka dari mengatakan ij'alana zatu anwat kamalahum hmm. zatu anwat kemudian Rasul ketika membangunkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu malam hari untuk Qiyamul lair, Ali mengatakan kalau seandainya Allah menghendaki tentu Allah membangunkan saya. Rasul mengatakan berdaya dengan ayat tentang orang kafir wa kana al-insanu aktsara syai'in Ayat tentang orang kafir ini konteks digunakan untuk orang muslim dari sisi tahdir jangan mendebatkan kita. Gitu. Kemudian juga uh, Eh, ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menggunakan ayat wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun dan tidaklah mayoritas mereka beriman melainkan mereka itu musyrik. Ini kan ayat tentang syirik akbar. Digunakan oleh Ibnu Abbas untuk syirik asgor juga mengatakan tentang tafsirnya Masya Allah wa syaa Muhammad tentang e, sumpah dengan selain nama Allah. Ini ayat tentang syirik akbar digunakan untuk syirik asgar juga dari sisi tahlil. Umar Ibn Khattab ketika melihat orang banyak bermegah-megahan dengan dunia Umar mengatakan kepada mereka azhabatum tayyibatikum fil hayatid dunya. Ada ayat ini tentang orang kafir digunakan untuk orang muslim dari sisi tahzir. Kemudian juga para ulama menggunakan ayat malam yahkum bima azalallah fa ulaika humul kafirun konteks tentang kubur akbar digunakan juga untuk kubur akbar dari sisi tahzir gitu. Makanya di antara kekeliruan di Al-Jami itu beliau berdalil dengan ayat ini untuk bahwa pelaku syirik akbar kalau orang baru masuk muslim, baru masuk Islam kalau karena kebodohan diuzurkan dalam Al-Jami. Itu kan keliru termasuk kalian juga Abu Basir dalam Al-Udlu bil Jahri keliru juga. Karena apa? Penafsiran mereka tidak merujuk kepada tafsir tafsir yang lain. Seperti itu. Kita juga merujuknya ke situ. Jadi jadi persoalan ini. Jadi berarti itu jadi ke semua keterangan itu. Jadi Takfir eh, takfirul musyrik akbar ini tidak ada mumtani. Tidak ada, tidak, ada mani. Tidak ada mamum tak tidak ada mawaniknya ya. ya nah, kecuali ya ikroh. Tidak mawanik. Kecuali paksaan itu adalah ikroh Ikroh. Ah, ah, Dan satu lagi, satu lagi kaitan dengan sesuatu yang kan dalam surat takfir ada yang uh, eh, ada mulqasdi, hmm. ada muqasdil fi'lil mukafir. Hmm. Kan ada dalam ahlu sunnah syarat uh, orang jatuh uh, apa Eh, mewani takfir adalah ada mukafir lil mukafir tidak ada maksud melakukan perbuatan yang mukafir dalam irja orang irja kan kosdul kufri maksud kafir itu kan batil ya. kayak gini uh, eh, kosdul fi'lil mukafir orang mengatakan betul <laughs> Oh, ada pertemuan nanti sore. Salam, salam. Jadi kan ada al khotob khotob di sini tidak ada maksud makanya Rasul tidak mengkafirkan orang yang akhta min syidat farah yang mengatakan karena saking bahagianya mengatakan Allahumma anta abdi abdi wa ana Ya, tidak ada maksud. Ini kan salah ucap. Iya, salah ucap. Ini kaitan dengan ada mufasil fi'il mukafir. Nah, dimasukkan dalam kaidah ini orang yang melakukan atau mengucapkan perbuatan yang dia tidak mengetahui maksudnya, bukan tidak tahu hukumnya, tidak tahu maknanya. Kayak gini, orang mengucapkan salawat munfarijah yang Allah ya. salat salatan kamilatan wa salim salam yang yang isinya walaupun yang menunaikan hajat menyelamatkan dari bencana dan seterusnya kan syirik isinya. Mm -hmm. Ini orang nggak paham bahasa Arab gitu kan? Kata Ustad, ini adalah salawat. Mm -hmm. Dia baca salawat ini atas dasar itu salawat. Tidak tahu isinya buat isinya gini. Mm. Jadi dia mengucapkan tidak ada maksud dua rasul yang menunaikan hajat. Mm. Nah orang seperti ini tidak dikafirkan karena tidak adanya ada mukosdil fi'lil mukafir. Contoh yang lain yang kaitan dengan realita real. Orang yang nyoblos yang nyoblos ada dua macam orang ada orang yang tahu demokrasi itu penyandaran hukum kepada selain Allah hmm. tahu nyoblosnya dalam rangka memilih para pembuat hukum maka dia ketika nyoblos maka kafir walaupun tidak tahu hukumnya bahwa itu syirik. Hmm. Sebagian tadi Adi Ibn Hatim tidak tahu bahwa yang mereka, lakukan itu syirik, tapi tahu bahwa mereka itu menyandarkan hukum kepada selain Allah kan? Allah ya. Nah, ketidaktahuan terhadap hukum tidak diuzur hmm. hati dadanya kan? Nah kalau yang orang tidak tahu nyoblos itu tidak tahu demokrasi karena kata-kata asing, tidak tahu nyoblos ini dalam rangka penyandaran e, mengangkat para pembuat hukum, tapi tahunya nyoblos ini dalam rangka memilih wakil daerah yang akan memberikan kesejahteraan. Nah orang semacam ini tidak memaksudkan kepada makna mukafir, maka kita tidak mengkafirkan langsung orang ini sebelum kita kasih penjelasan tentang makna demokrasi dan tujuan iya. nyoblos itu. Hanya artinya kalau sudah diberi pengertian, nah, baru tidak bisa kita ada alasan. Kan? Tidak ada alasan lagi gitu. Jadi hanya hmm. dalam uh, syirik akbar hanya dua hmm. udur tuh ikroh sama ikroh ada mukosdi. Iya ada mukosdi ada mukafir. Kalau yang lainnya ada bukan uh, mawani. Gitu. Mawani. Beda dengan masalah-masalah yang yeah, iya, yeah. dengan masalah syariah tadi ada dua macam gitu kan. Ada masail zahirah, ada masail khafiyah. Yeah. Kalau masail zahirah <coughs> seperti masalah-masalah yang umum diketahui kaum muslimin, wajibnya salat, zakat, salam haji, haram zina, mencuri, membunuh, haram menikahi mahram kan umum diketahui. Hujah dalam hal ini bukan tahu juga. Yang disebut hujah dalam hal ini bukan harus tahu, tapi ada kesempatan untuk tahu. Hmm. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan id al muknatu hasilah karena kemungkinan peluang itu sudah ada kayak tadi orang menikahi ibu tiri kan Rasul tidak ngirim orang untuk menegakkan hujan, ngirim orang untuk membunuh dan mengambil hartanya karena dia peluang untuk tahu ada ya kafirnya karena irad waladina kafaru amma unziru ya, ya, mu'ridun ya, itu memang ibu tiri apa istrinya bapak kan? ya, ibu, ibu tiri tiri kan ibu tiri kalau orang tiri. ibu tiri kan haram selamanya walaupun telah dicerai oleh bapaknya ataupun bapaknya meninggal dunia statusnya ibu tiri haram selamanya abad imratu ibi abi ibu tiri ah, ah. ini aman <laughs> karena membicarakan masalah sirkul akbar kesimpulannya tidak ada mawane soal ikros ikros dalam arti yang sebenarnya yang sebenarnya iya. bukan iya, ya, ya, itu kan ada batasannya juga kan bukan bukan iya. bukan ikros kan bukan bukan kebanyakan orang-orang kan syarat-syarat itu dan dan yang lah ya bukan projek itu kan Amar bin Yasir kan ya, ya. dalilnya ya kan iya. Amar bin Yasir jadi sehingga ikhlas ini macam-macam ulama pandangannya mengenai ikhlas yang bagaimana yang bisa ikhlas sama apa tadi itu yang satu iya. ada ada ada ada ada mukasdil fi'lil mukasdil atau al qaul iya, karena kalau orang jahmiyah eh, ada mu eh, qasdil kufri jadi mereka sarannya itu kalau ahlu sunnah ada mukasdil fi'lil mukafir fi'lil mukafir iya. Nah, itu lebih jelas lagi ya kan kalau ikrah gimana kalau ikrah kan syaratnya empat ikrah dianggap sebagai uzur itu pertama orang yang memaksa ini mampu merealisasikan ancamannya ancamannya kedua orang yang dipaksa ini tidak bisa me menyelamatkan diri walaupun dengan cara lari ketiga orang yang paksaannya tidak merembet kepada orang lain makanya ketika orang dipaksa memerangi kaum muslimin kayak Abbas kan nggak terima alasan dipaksanya oleh Rasul. Mm-hmm. Ya Rasulullah ini mukroh kan? Enggak, atau Rasul zahir kamu, kami yang nilai kan gitu, nggak diterima. Kenapa nggak gabung bersama kami kan gitu? Mm-hmm. Jadi tidak ada apa, tidak merembet. Terus keempat, tidak terus menerus. Ikhlas hanya saat itu Amar ini Yasir saat itu jangan gitu. gitu. saja. Lalu bentuk ikrohnya apa ikroh dalam arti eh, ancaman maut atau ikroh hanya sekedar pukulan penjara atau kehilangan harta gimana itu uh, ini kan ikroh yang disepakati oleh para ulama adalah ketika perbuatan sudah dilakukan itu orang yang di di apa dipukuli orang kaum musyrikin atau yang isinya udah isinya pistol udah di sini dari kisah Ammar kan udah dipukulin. Nah, hmm. ini yang disepakati. Nah, ada sifatnya baru ancaman lisan. Hmm. Tapi orang yang mengancam memang mampu melakukan ancaman itu. Nah, ini yang diperselisihkan. Imam Ahmad menganggap ini bukan ikhroh, hmm. Yahya Ibn Ma'in menganggap ini sebagai hmm. ikhroh. Cuma ah, maksudnya kaitan dengan menilai e, orang kalau anda yang terjatuh dalam ini tidak boleh kita kafirkan karena ada subhat ikhroh gitu. Ya. Dan para ulama masukkan sijin itu sebagai bentuk ikrar. Makanya setiap lontaran yang orang punya orang asalnya lurus, terus masuk pen, e, penjara dalam genggaman tokus muncul lontaran yang isinya mundur itu kan ke belakang terujuk lontarannya kita tolak kita tolak lontarannya karena batil tapi untuk menilai orangnya kafir kita tawasuk sampai menunggu dia keluar dulu gitu ya, ya. karena subhat ikrah dalam sejen itu ada gitu hmm tergantung dari keadaannya di ya ya Allah semua itu nanti sebagai kita jadi memang uh, mengenai buku yang kita keluarkan itu adalah apa namanya peringatan kepada penguasa itu itu kan itu saudara saudara apa sesama muslim saudara sesama muslim gitu sesama ya. muslim karena memang saya masih dalil saya itu tadi ya, sebelum dia <coughs> diberi peringatan saya tetap berkeyakinan dia itu bodoh hmm. tidak dan bodoh tidak memahami maka perlu diberi peringatan dan sudah ada peringatan <coughs> ini mau mau kita mau membaca tidak membaca itu tidak punya menjadi alasan yang penting kita sudah mengingatkan sehingga kita bisa memberikan satu uh, keputusan pada sekarang ini kan begitu hmm. sudah ada peringatan itu lama ini paham saya memang itulah paham saya kembali jatuh Anwar tadi karena hmm. memang ada ulama antaranya saya Abdul Qadir kan ya. saya Abdul Qadir dan saya siapa Abu Basir Abu Basir ya kan itu tapi saya baru dengerin tadi kalau ada ulama yang menyatakan bahwa itu hanya Sirkul aswar. anu baru dengerin tadi saya itu di kitab apa saja itu di eh, dalam al eh, kau mufidul mustafid fi kubri tarik tauhid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini khusus di karang tentang takfir muayyan hmm. ini ditulis risalah kepada saudaranya yang mengingkari takfir muayyan dan syirik akbar itu kitab namanya mufidul mustafid di kubri tarik tauhid disebutkan hadis itu ya, juga itu penjelasan Ibnu Taimiyah juga hmm. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidau Siratul Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim juga menyebutkan tentang macam musyabahah Imam Ash-Shatibi juga dalam Al-I'tisam menyebutkan macam-macam musyabahah itu e, termasuk hadis Datu Anwar sebagai contoh musyabah bukan dari hukum tapi dari sisi tahzir kemudian e, apa tadi Abdurrahman bin Hasan uh, e, Abdurrahman Syekh Muhammad juga dalam uh, kitab tauhidnya di atasnya hmm. itu menyebutkan juga juga Eh, si Abdullah ibn Abdul Hamid dalam kitab Al Jawabul Mufid fi Hukmi Jahilit Tauhid itu juga itu bahasan panjang itu tentang masalah ini. Uh, di samping si Ali kan khusus membahas satu Anwar dalam nukilan dari Aimatul Dakwah juga ada dalam kitab At-Tatimat At-Tawdih wa Tatimat di Syab Kasfi Asyubuhat ada juga. Uh, seperti itu juga ada tambahan tentang tadi masalah status Ibnu Qayyim dalam kita uh, eh, Tarikul Hijrah ini wa Babus Sa'adah ini menjelaskan tentang uh, tadi masalah tadi kufur jahal dan kufur inad dia mengatakan al Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi rasulihi wa tiba'uhu fi ma ja'a bihi Islam adalah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang dibawanya. Fama lam ya'ti bihil abdu falaysa muslim. Bila seorang tidak bawa hal ini, tidak bawa tauhid ini, falaysa muslim, bukan orang muslim. Wa illam yakun kafiran dan bahwa kafirun jahil. Bila dia bukan orang kafir mu'anid, Berarti dia orang kafir jahil. Fadhayatu hadhi tabaka annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kaunihim kuffara. Status orang semacam ini adalah orang kafir jahil tidak mu'anid tapi ke, ketidakinadan mereka, ketidakmembangkangan mereka tidak mengeluarkan mereka dari statusnya sebagai orang, orang kafir, kafir. Gitu. Terus juga beliau menjelaskan inad itu ada dua macam juga. Ada inad karena setelah dikasih hujah, dengar hujah tidak mau menerima. Betul. Gitu. Inad ada dua macam. Ada inad karena tidak e, dikasih hujah terus tidak mau menerima, makin menjadi-jadi. Ada inad tidak mau mendengar. Iya tidak mendengar. Nah, orang sekarang itu bukan kejahilannya bukan karena jahilan tidak ada dakwah, tapi tidak mau mendengar dakwah itu sama dengan inad gitu. Iya. Nah, ini memang bedanya dengan kan i'rad i'rad nah i'rad itu yang ini yang barusan yang orang e, kalau kufur jahal yang sifatnya tidak ada hujah seperti bapak rasul ya itu kufur jahal mutlak karena tidak ada dakwah kalau orang sekarang antara inad dan i'rad i'rad itu inad yang e, maksudnya, maksudnya ada hujah tapi tidak mau mendengar dalam Al-Quran. Wa qala alladzina kafaru. Salah satu bagian dari inat. Lihat. Wa qala alladzina kafaru. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw la'alakum taglibun. Orang-orang kafir berkata,